Itu penamaan-penamaan ahlul bidah. Berbeda dengan penamaan-penamaan ahlus sunnah yang syariah. Semuanya berdasarkan dalil-dalil apakah secara langsung dengan nassan sarihan dari sunnah, dari hadis atau dari praktek mereka terhadap ittiba' sunnah eh, praktek mereka dalam menempuh jalan sunnah maka nama-nama itu berbeda dengan nama-nama ahli bid'ah terlihat pada beberapa poin poin pertama perbedaannya annaha nisabun la tanfasil walau lahdah minal ummatil islamiyah adapun penamaan ahli sunnah tidak pernah terpisah dari penamaan atau dari kaum muslimin secara umum sejak adanya atau sejak diajarkannya oleh Rasulullah SAW ala manhajin nubuwah فهي تهوي جميع المسلمين على طريقة الرعيل الأول ومن يقتدى بهم في تلقي العلم maka penamaan-penamaan tersebut apakah ahlu sunnah, ahlul hadis atau salafiyah, salafiyun atau taifatul mansurah, firqatul najiyah Semuanya penamaan yang mencakup seluruh kaum muslimin yang berada di atas keislaman yang benar akan terkena penamaan tadi dan tercakup dalam penamaan tadi. Berbeda dengan pemahaman atau berbeda dengan penamaan ahlul bid'ah yang hanya termasuk dalamnya kelompok tertentu saja. Tidak yang lain. Itu yang pertama yang sudah kita baca sebelum duhur. Maka yang kedua, anaha tahwi kullal islam alkitab kitab was sunnah fahiya la takhussu birasmin rasmin yukhalif al-kitab was sunnah ziyadatan au nuqsan yang kedua ciri dari penamaan-penamaan ahlus sunnah yang syariah berbeda dengan penamaan-penamaan ahlul bid'ah. Karena penamaan-penamaan ahli sunnah dengan sekian macam julukan-julukan yang syariah mencakup seluruh bagian-bagian Islam. Kalau tadi mencakup seluruh kaum muslimin, orang-orang yang terkena semua selama mereka Islamnya benar akan terkena dengan nama ahli sunnah, Taifatul Mansurah, Firqatul Najiyah, Ahlul Hadis. Ya. Sekarang yang kedua, mencakup seluruh bagian-bagian agama. Akidahnya, ibadahnya, suluknya, akhlaknya, tidak khusus. Kalau penamaan sufiyah hanya khusus pada bab tertentu itu bab kesederhanaan ketidaksombongan kan begitu zuhud sedangkan bab lain tidak terkena dalam nama itu iya kan tetapi nama ahlus sunnah mencakup semua ajaran Nabi ibadahnya, akidahnya, muamalahnya, suluknya, akhlaknya termasuk zuhudnya zuhud sunnah demikian pula penamaan firqatun najiyah atau taifatul mansuah. Ini golongan yang selamat. Golongan yang dalam keadaan mereka selamat tidak mungkin kecuali jalan yang mengamalkan semua sisi-sisi agama. Iya kan? Ibadahnya, muamalahnya, suluknya, tidaknya. Berarti yang kedua, penamaan-penamaan ini mengena pada semua bagian-bagian agama tidak mengkhususkan satu tidak ada yang lainnya, tidak menghususkan satu tanpa yang lainnya. Dan tidak menyelisihi kitab was sunnah. La ziyadatan wala nuqsan. Tidak dengan penambahan-penambahan, tidak pula dengan pengurangan-pengurangan. Asalis, keistimewaan yang ketiga dari nama-nama ahlu sunnah ini adalah annaha al-qabun minha ma huwa thabitun bi sunnah sahiha wa minha ma lam yubriz illa fi muwajahati ahli al-ahwa. Yang ketiga, bahwa nama-nama tersebut diambil dari dalil-dalil. Apakah dengan nas-nas dalil-dalil yang langsung seperti kita buat sunnah atau diambil dari keadaan mereka yang namanya seorang muslim sejati pasti akan mementingkan ajaran Nabi maka dijuluki ahlu sunnah nabawiyah yang namanya muslim yang hakiki pasti mereka akan ditolong oleh Allah intan surullah yang surku setiap mukmin sadiq pasti akan Allah bela dengan kalimatnya wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Mesti atasku untuk menolong orang-orang beriman. Maka ketika dikatakan ta'ifatul mansurah, golongan yang ditolong, maka terkena. Semua itu. Dan juga ini menunjukkan bahwa nama ta'ifatul mansurah betul-betul mansus. Tersebut dalam nas. Quran wa sunnah. Falamma zaharatil bid'ah tumayyiz bis sunnah Ketika muncul bid'ah maka muslim yang sejati tadi disebutkan ciri khasnya pemegang sunnah. Walama hukim ra'yu tumayyiz. Ketika mulai muncul orang-orang membesar-besarkan ra'yu berpendapat dengan ra'yunya sendiri, pikirannya sendiri, maka muncul penamaan ahli hadis. Mereka tidak pakai ra'yu tapi memakai hadis tidak memakai pendapatnya sendiri tetapi memakai riwayat maka muncul ahlul hadis muncul penamaan ahlu al-athar walamma fashatil bid'ah wal ahwa wal khuluf tamayyazu bi salaf ketika muncul berbagai macam ajaran-ajaran baru kebidahan-kebidahan baru muncul berbagai macam hawa nafsu hawa nafsu maka mereka Muslim-Muslim yang hakiki ini, yang hakiki ini dikenal dengan nama yang membedakan. Bahwa mereka adalah golongan yang tetap pada prinsip yang pertama. Ya. Tadi kan baru. Ini ajaran baru, pemahaman baru, muncul sekian banyaknya. Maka kelompok tadi dikenal kelompok yang masih tetap seperti apa adanya di masa salaf. Akhirnya dinamakan apa? Dinamakan pengikut salaf. Enam. Maka muncul penamaan dengan istilah haji salaf. Ini bimbingan salaf. Ini bimbingan salaf. Ini bimbingan para pendahulu, bimbingan para pendahulu, bukan ajaran baru. Yang keempat, keistimewaan yang berikutnya bahwa penamaan-penamaan tersebut anak dal wala wal bara wal mualah wal muadah ladaihim huwa ala islam la ala rasmin bismin muayyan bahwasanya diikatnya al-wala wal bara, kecintaan dan kebencian, permusuhan dan pertemanan tidak di atas penamaan, tapi di atas Islam, di atas Islam itu sendiri. La ala rasmin bismin muayyan, tidak pada penamaan tertentu. Yang ini yang seperti bahas tadi. Dia menamakan dirinya ahli sunnah, ahli sunnah, ahli sunnah tetapi kalau hakikatnya dia tidak mengamalkan sunnah, kita tidak memberikan wala pada mereka. Bahkan kita barok dari mereka. Sehingga ikatan wala wal barok bukan pada penamaan. Apalagi pada warna. Apalagi pada bendera. Berbeda dengan hizbiyah. Pada warna, pada nama, pada bendera. Wah, sama-sama biru. Oh, golongan kita. Oh, sama-sama. Rasemnya, gambarnya sama golongan kita. Atau wah, tokonya sama. Tidak. Mereka dengan nama Ahlus Sunnah atau dengan nama Ta'ifatul Mansur atau dengan nama Firqatul Najiyah atau dengan nama Ahlul Hadis walaknya mereka bukan pada penamaannya tetapi pada hakikat yang dimaksud dengan nama tersebut. Lihat ini perbedaan dari penamaan-penamaan Ahlul Bidah. Kalau penamaan-penamaan Ahli Sunnah dilihat pada makna dan hakikatnya bukan pada namanya. Jadi wala dan baroknya bukan pada istilah dan nama, tetapi pada kenyataan yang ada wujudnya. Apakah dia di atas sunnah atau tidak atas sunnah? Apakah dia bersama jamaah atau keluar dari jamaah? Apakah dia mengikut salaf atau tidak mengikut salaf? Apakah dia bersama ahlul azhar, ahlul hadith atau bersama ahlul ra'i? Itu yang jadi masalah. Walanya kepada makna yang terkandung, bukan kepada nama. lihat. Kalau pada nama dan masing-masing menamakan dirinya dengan nama yang bagus-bagus, golongan amar ma'ruf nahi munkar. Masya Allah. Mungkin ada yang tanya, itu Islam tuh ajarannya cuma itu. Oh enggak, ada yang lain. Tidak mewakili Islam secara keseluruhan. Tapi kalimat ahli sunnah, di dalam sunnah ada amar ma'ruf, nahi munkar. Dalam sunnah ada akidah yang lurus. Dalam sunnah ada dakwah yang benar. Dalam sunnah ada akhlak yang mulia. Dalam sunnah ada sekian bab-bab fikih di dalamnya. Sehingga kalimat ahli sunnah mencakup seluruh agama dan termasuk penamaannya adalah penamaan yang ada wujudnya pada kenyataan. Berarti apa yang keempat ringkasnya? Ringkasnya adalah bahwa mereka ahlu sunnah dengan penamaan-penamaan tersebut tidak menjadikan nama-nama itu sebagai ya, pengikat al-wala wal bara. Tetapi menjadikan nama-nama itu sebagai pembantu pemahaman. Yang namanya Islam yang benar itu harus ala sunnah ketika disebut ahli sunnah. Ketika disebut wal jamaah, maknanya yang namanya orang berpegang dengan sunnah itu harus tetap bersama jamaah. Ketika dikatakan salafiyun, maknanya Islam yang benar di atas sunnah bersama jamaah dan harus memahaminya dengan pemahaman salaf. Ketika dinamakan begitu. Sehingga mereka dengan penamaan-penamaan tadi memahami hakikat jalan itu apa. Hakikat golongan yang dikatakan selamat, yang pasti akan ditolong, itu siapa? Dia akan lengkap. Tidak, kamu tuh Ibn Mansurah. Saya Firkotan Asia. Enggak begitu. Kamu Thaifatul Mansurah, kami Firqah Najiyah. Ini khudana azakumullah terjadi kemarin ketika Salman Audah ingin menjatuhkan para ulama. Dia membuat tulisan buku yang berisi tentang ahli sunnah dan Firqatul najiyah. Taifatul Mansurah dan Firqatul najiyah. Kemudian dia berkata bahwa yang namanya Taifatul Mansurah kalau ada jihadnya, ada perangnya. Karena Mansurah akan ditolong dalam perang. Kalau nggak ada perangnya, Firqon aja. Golongan selamat tapi nggak perang. Kalau perang, Taifatul Mansurah. Maka, A'udzubillahi minal hizbiyah Lihat ucapan dia yang mengerikan. Padahal doktor punya titel. Untuk apa titel itu? Kalau dia dalam keadaan menyimpang sesat. Kata dia, adapun para ulama karena mereka tidak perang, maka mereka firqatun najiyah. Adapun para mujahidin di Afghanistan dan lain-lainnya, mereka adalah firqatun ada taifatun mansurah, golongan yang ditolong. Dan gambarannya bahwa firqatun najiyah adalah lingkaran besar sedangkan taifatul mansurah ada lingkaran kecil di dalamnya maka firqatul najiyah belum tentu Taifatul Mansurah. Tapi Taifatul Mansurah mesti firqatul najiyah. Tinggi mana berarti? Hah? Kanirin azakum lihat jahatnya. Tinggi mana berarti? Berarti tinggi mereka. Para mujahidin dan sebagian mereka masih merokok. Wallah. Terjadi. Itu dengan saksi mata. Lebih hebat, lebih tinggi daripada para ulama. Para ulama kan enggak ada perangnya Firqon Najiyah. Di golongan Firqon Najiyah. Adapun Taifatul Mansurah mesti Firqon Najiyah. Ada belum Firqon Najiyah belum tentu Taifatul Mansurah. Dilihat ada jihadnya enggak katanya. Mereka cuma duduk. Dan ulama terbagi dua. Mulai ngelantur. Ada ulama warokil, ada ulama haroki. Ini grupnya bukan dia. Grupnya mengatakan begitu. Bahwasanya ada ulama itu yang ikut jihad, ada yang enggak, cuma duduk aja. Ulama waroki, ulama kertas. Waroki itu kertas, warokoh. Ada ulama haroki yang bergerak, bikin gerakan-gerakan. Siapa ulama waroki? Sammi walahadat kalian namakan semua para ulama ahli sunnah dikatakan mereka lah ulama waroki. Lantas ulama yang haroki siapa? Kata mereka Hasan al-Banna, Said Qutub, kemudian tokoh-tokoh mereka. Innalillahi rajiun. <laughs> Mulai mereka angkat yang haraki dan mereka jatuhkan yang warak. Yang katanya ulama kertas. <laughs> Hanya baca kitab, baca kitab, baca kitab. Dari kejadian ini menunjukkan bahwa mereka Salmaniyin ini <laughs> pengikutnya Salman Audah menganggap bahwa dua penamaan tadi penamaan yang berbeda. Taifatul Mansurah kelompok lain, Firqan Najiyah kelompok lain. Kelompok yang berbeda. Dan ini kebid'ahan. Ini bid'ah, muhdatsah. Sejak dulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama sudah menyatakan, hadhihi ini adalah i'tiqad. Hadza i'tiqad firqatun najiyah. Al-mansurah. Firqatun najiyah yang ditolong. Sama apa enggak sama? Sama. Firqatun najiyah. Al-mansurah ila qiyamis sa'ah Ahlus sunnah wal jamaah dijadikan sebagai badal, badal, badal atau sebagai sifat-sifatnya. Golongan yang selamat, ini akidah golongan yang selamat. Siapa golongan selamat? Al-Mansurah yang selalu ditolong. Siapa mereka? Wahai Syekhul Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpegang dengan Sunnah dan Al Jamaah. Kalau mau dilanjutkan lagi, lebih rinci lagi, yaitu Ahlul Hadith wal Athar yaitu pengikut salafus saleh, yaitu yaitu. Jadi nama-nama tadi hanya menjelaskan, menjelaskan, menjelaskan. Bukan kelompok berbeda, kelompok berbeda, kelompok berbeda. Kamu salafin, si ahli sunnah. Kata Hasmi. Kamu salafin, kalau kami ahli sunnah. Kami dengan kalian berbeda. Ini berarti jahil. Bodoh dia nggak ngerti apa itu makna ahli sunnah dan apa makna salafi. Maka ciri khasnya, nama-nama tersebut Alhamdulillah mereka ahli sunnah tidak mengikatkan al-wala wal-bara pada penamaan-penamaan. Tetapi pada hakikat kenyataannya. Apakah benar-benar di atas salaf? Apakah benar-benar di atas jamaah? Apakah benar-benar mereka mengikuti sunnah? Al-khamis, yang kelima. Anna hadihil alqab lam takun da'iyah lahum lit ta'assub li syakhsin duna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keistimewaan yang kelima, nama-nama tadi, nama-nama ahli sunnah, julukan-julukan tadi, tidak ada yang mengajak pada ta'assub. Nggak ada yang mengajak kepada ta'assub. Pada orang tertentu. Nggak ada. Tidak seperti mereka. Hizbiyin selalu menggantungkan pada fulan. Pokoknya fulan salah atau benar pokoknya fulan. Kalau kita tidak. Akhirnya mereka yang bodoh melihat dari jauh eh, salafin ribut terus. Karena bodoh, jahil melihatnya dari jauh dengan kebodohan. Padahal maknanya mereka tidak pernah taklid pada siapapun. Dulu sama fulan, sekarang ditahdir. Kemudian sama fulan, karena ditahdir lagi. Sekarang kok kamu ini sama siapa sih? sama yang hak. Sekarang mungkin sama Ustadz Fulan. Mungkin besok udah berubah. Ya kita tinggalkan. Lihat ahlu sunnah. Lihat ahlu sunnah. Nggak tergantung pada orang tertentu sama sekali. Tergantungnya pada hakikat dari makna-makna tadi hakikat dari penamaan-penamaan tadi yaitu selama dia di atas sunnah di atas jamaah selama dia mengikut salaf selama dia bersama para ulama ashabul hadis maka kita bersama mereka kalau ternyata, na'udzubillah min dzalik, la samahallah, tiba-tiba berubah, meninggalkan sunnah, meninggalkan al-jamaah, atau meninggalkan para ulama, maka dia kita tinggalkan. Kainan mankan, siapapun dia. lihat ahli sunnah. Nama-nama tadi tidak menjadikan seorang tahassub. Tapi justru sebaliknya. Menjadikan seorang mengukur bukan dengan bulan, tapi dengan hakikat nama-nama tadi. Apakah masih di atas sunnah? Apakah masih bersama jamaah? Apakah masih berpegang dengan pemahaman salaf? Apakah masih bersama para ulama ashabul hadis? Maka kita bersama dia. Kalau dia berubah, jangankan bulan wa bulan, pimpinan panglima tertingginya kita tinggalkan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Para ulama selalu jeli melihat dan memperhatikan, membimbing kita. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang bermasalah, mana yang tidak, mana yang berbahaya, mana yang selamat. Sehingga kalau kita bersama para ashabul hadis, insyaallah biidznillah selamat akan selamat. Wal nashra' atau yang keenam, anna hadhil alqab la tufdi ila bid'ah. Keistimewaan yang keenam, bahwa penamaan-penamaan tersebut tidak membawa kepada kebid'ahan. Tidak menyeret kepada kebid'ahan penamaan khawarij khuruj bid'ah penamaan qadariyah dari kebid'ahan mengingkari takdir penamaan sufi dari kebid'ahan mengharuskan pakaian yang seperti itu yang lebih dari itu dikatakan sebagai israf dan seterusnya kalau penamaan ahli sunnah wal jamaah atau ahlul jamaah atau ahlul hadis wal athar atau penamaan dengan salaf salafiyun salafiyah tidak membawa kepada kebidahan sama sekali. Wala ma'siyah, bahkan tidak membawa kepada kemaksiatan sama sekali. Wala asabiyah dan tidak pula membawa kepada asabiyah. Kalau kita berpegang, pokoknya siapa yang di atas sunnah bersama kita? Asabiyah bukan? Hah? Bukan asabiyah. Kenapa? Karena itu agama. Berbeda dengan nama-nama lain. Pokoknya saya bersama Jam bin Safwan. Hizbiyah. Pokoknya saya bersama Fulan, Ustaz Fulan. Hizbiyah. Tetapi kalau pokoknya saya bersama sunnah, pokoknya saya siapa yang bersama jamaah, saya bersama dia. Ta'asub bukan itu. Bukan ta'asub. Justru itu berpegang dengan agama. Maka nama-nama tadi tidak membawa kepada asabiyah, tapi membawa kepada agama itu sendiri. Semakin kita berpegang, semakin kita berpegang dengan agama. Adapun nama-nama lain, contoh sederhananya nama-nama organisasi. Kalau kamu berkata saya pokoknya bersama dia usunnah, yang tidak setuju dan tidak mau dengan dia usunnah maka dia bukan teman saya. Asobia itu bukan asobia. Asobia. Kenapa? Karena itu bukan penamaan syariah. Penamaan yang bagus. Kalau yang dimaksud makna. Kalau yang dimaksud adalah makna. Sunnah juga. Tetapi kalau yang dimaksud adalah nama sebuah organisasi, nama sebuah yayasan, kemudian kamu mengatakan pokoknya yang bersama ini dalam organisasi maka bersama kita. Itu angsubiyah. Tetapi kalau yang tadi siapa yang berjalan di atas sunnah siapa yang masih berpegang dengan al-jamaah, siapa yang tetap bersama ahlul athar, para ulama, maka huwa minna wa Maka dia golongan kami, kami golongan dia. Kalau keluar dari al-jamaah, menyimpang dari sunnah, meninggalkan para ulama ahlul azhar, maka dia bukan golongan saya. Dan saya bukan golongan dia. Ta'asub atau bukan ta'asub? Bukan ta'asub. Karena ini agama. Ini di. Maksudnya, siapa yang di atas Islam itu saudara kita, siapa yang menyimpang dari Islam, ya bukan. Kan begitu. Itu keistimewaan-keistimewaan penamaan-penamaan yang syariah terhadap ahli sunnah wal nashra' fi tarif bi musammayati ahli sunnah wal jamaah bi ikhtisar. Sekarang kita masuk kepada definisi dari penamaan-penamaan tadi. Tadi baru contoh-contoh saja, sekarang kita definisikan apa maksudnya masing-masing bi ikhtisar secara ringkas. Awalan ahli sunnah wal jamaah, yang pertama ahli sunnah wal jamaah. Yang tadi sudah disinggung sedikit. Hada laysa min al-asma'il masyhurah allati 'urifa biha ahli sunnah. Ini adalah nama dari nama-nama yang terkenal yang dikenal dengannya ahlu sunnah. Bahwa yutlak makrunan bis sunnah dan dia selalu diucapkan beriringan dengan sunnah yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Dan kadang-kadang pula dimaksudkan sendiri-sendiri dengan ahlu sunnah atau ahlul jamaah. Maksudnya sama. Mereka ahlul jamaah, mereka ahlu sunnah atau mereka ahlu sunnah wal jamaah. Wahuwa qalil. Adapun kalimat ahlul jamaah jarang disebut oleh para ulama, tetapi sama maknanya. Wal ghalib iqtiranuhu bis sunnah yang sering disebut oleh mereka digabungkan ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, fa inna sunnah makrunatun bil jamaah. Yang namanya sunnah selalu beriringan dengan al jamaah. Kama annal bid'ah makrunatun bil furqah. Sebagaimana bid'ah selalu beriringan dengan perpecahan. Kebid'ahan selalu beriringan dengan perpecahan. Kalau sunnah selalu beriringan dengan persatuan. Persatuan yang syar'i, persatuan yang hakiki, bukan persatuan semu. Kalau persatuan semu, yang mereka maksud, yang mereka tuju, maka mereka melihatnya wah ini berpecah belah terus. Kenapa? Karena mereka menganggap persatuan itu adalah digabungkan dalam keadaan berbeda-beda. Bineka, tunggal ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Itu yang mereka maukan. Maka ketika seorang ahli sunnah menyatakan, ini beda, ini bid'ah, ini menyimpang. Dianggap, wah ini memecah belah ini. Akhirnya dimusuhi orang tadi. Kasihan. Padahal dia justru meluruskan yang namanya sunnah ini, yang namanya ini bid'ah. Dipisahkan antara sunnah dengan bid'ah. Dianggap memecah belah. Tetapi yang dimaksud tadi ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Diiringkan sunnah dengan al jamaah kebersamaan. Yani kebersamaan di atas prinsip-prinsip sunnah. Kebersamaan di atas usul. I'tiqad ahli sunnah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, adapun kebid'ahan selalu beriringan dengan perpecahan. Karena setiap kebid'ahan dikerjakan selalu terjadi perpecahan. Tadinya para sahabat dan umat Islam satu. Muncul Syiah jadi dua. Muncul Khawarij jadi tiga. Muncul Qadariyah jadi empat. Muncul Mu'tazilah dari lima jadi enam tujuh terus tambah pecah, tambah pecah, tambah pecah. Ketika para ulama menyatakan jangan dekati mereka, jauhi mereka. Apakah beliau yang memecah belah atau kebidaan tadi yang memecah belah? Karena Qanibilina azakumullah. Pakai kacamata ilmu, pakai kacamata sunnah. Pakai kacamatanya para ulama. Jangan kacamata hizbiyin. Kalau kacamata hizbiyin, orang-orang partai, menganggapnya itu pecah. Suara kita jadi kecil. Jadi sedikit. Tadinya banyak. Masya Allah sampai full. Sampai keluar masjid kalau hadir kajian. Sekarang jadi sedikit. Gara-gara tahdir-tahdirmu tadi. Karena apa pikirannya? Hizbiyah. Jumlah. Berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Kita pemilu bisa menang nggak? Itu hizbiyah. Itu pikiran-pikiran hizbiyah. Adapun pikiran ulama atau kacamata mereka kacamata ilmu, maka mereka melihatnya dari sisi hak atau batil. Dari sisi mana yang hak disampaikan, mana yang batil diterangkan. Ini batil, hati-hati daripadanya. Mau mengikut sedikit ataupun banyak, ya Allah yang menakdirkan. Kalau sedikit tidak apa-apa, banyak alhamdulillah. Ya. Khairuddin azzaikumullah Maka dikatakan di sini oleh Syekhul Islam rahimahullah, yang namanya ahlus sunnah selalu bersama jamaah, sedangkan ahlul bid'ah selalu bersama perpecahan furqah. Ahlus sunnah wal jamaah kama yuqal ahlul bid'ah wal furqah. Wa min asbab tasmiyatihim bihadzal ism ahlus sunnah wal jamaah dan di antara sebab-sebab penamaan tersebut annahum qad tamayyazu bimayyizatain Kenapa kau dinamakan golongan yang muslimin yang hakiki ini, yang masih di atas kebenaran, yang masih bersama sahabat manhajnya dan jalannya. Kenapa dijuluki ahli sunnah wal jamaah? Karena mereka memiliki dua mayyizah, dua keistimewaan. Zahiran wa batinan. Mereka memiliki dua mayyizah keistimewaan yang azimatain yang sangat besar keistimewaan yang khas yang paling besar apa itu? Al-ula, mayyizatul ula. Tamasukuhum bisunnatir rasul hatta saru ahlaha. Pertama, karena mereka berpegang dengan sunnah, sunnah Rasulullah SAW, hingga mereka dijuluki ahlinya, ahli sunnah. khilafi sairil firaq, fahiyya tatamasak bi'araihim wa ahwaihim. Berbeda dengan firqah-firqah sesat mereka berpegang dengan pendapat-pendapat pribadi mereka atau pribadi tokoh-tokohnya atau dengan hawa nafsu hawa nafsu mereka atau akwali qadatihim atau ucapan tokoh-tokoh mereka fahiyalatun sab ila sunnah maka ucapan mereka, prinsip mereka, pegangan mereka tidak bisa dinisbatkan kepada sunnah. Karena itu pikiran mereka sendiri, hawa nafsu mereka sendiri, atau pikiran tokohnya, hawa nafsu tokohnya. Maka nggak bisa dinisbatkan kepada sunnah. Adapun ahlu sunnah, mereka tamassukuhum bis sunnah. Mereka berpegangnya dengan sunnah. Maka nusiba, maka mereka dinisbatkan kepada sunnah. Wa innama tunsab ilal ila bid'aiha au ila a'immatihim au ila af'alihim kama taqaddam. Adapun ahlul bidah tadi nggak bisa dinisbatkan pada sunnah, tetapi dinisbatkannya kepada tokohnya misalnya, seperti Jahmiyah, Asyariyah, Kullabiyah itu kepada tokohnya atau dinisbatkan kepada jenis perbuatannya. Khawarij atau Rawafid ila akhirih. Itu mayizah yang pertama, bahwa mereka berpegang teguh dengan sunnah. Mayizah tsaniyah, al-mayizah al-thaniyah, anahum ahlul jamaah, bahwa mereka yang selalu bersama jamaah. Kenapa dikatakan ahlul jamaah? Karena mereka ijtama'u 'alal haqqi lijtima'ihim alal haq karena mereka bersatu di atas kebenaran ini namanya persatuan hakiki apa persatuan yang hakiki bersatu di atas kebenaran karena kalau orang mau nikah atau habis nikah habis akad menemui istrinya pegang kepalanya doa Allah minas'aluka khairaha wa khair ma A'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Kemudian salat sunnah. Apa doanya? Ketika salat sunnah diaminkan oleh istrinya. Allahumma jma'na ma jama'ta bi khair. Wa farriq bainana idza faraqta ila khair. Satukanlah kami kalau satukan kami di atas kebaikan. Dan pisahkan kami kalau kami dipisahkan untuk kebaikan. Berarti ada nggak perpisahan yang untuk kebaikan? Ada, barakallahu maka Allah kalau bersama-sama dengan dia mau dorot, kalau bersama dia banyak subhat, ya lebih baik berpisah. Maaf saja, kita cerai. Iya kan? Ya cerai antara kita juga bisa kan? Artinya kalau bersama-sama isinya subhat lagi, subhat lagi, subhat lagi. Maka kali saat itu harus berpisah. Ila khair, untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Khonibirin azakumullah maka yang namanya persatuan-persatuan di atas kebenaran. Kalau kamu di atas kebenaran, dia di atas kebatilan, nggak akan bisa bersatu. Walaupun dipaksa-paksakan. Walaupun dohirnya bersatu, tampaknya bersatu. Qulubuhum syatta. Hati mereka bercentangan. Seperti Yahud. Allah katakan tentang mereka. Bahwa kamu lihat. Tahsabuhum jami'an. Wa qulubuhum syatta. Tasaluhum jami'an. Kamu lihat mereka sepertinya jami'ah, berjamaah bersatu. Wa qulubuhum syatta, tapi hati-hati mereka berjauhan, bertentangan. Dipaksa harus bersatu, bersatu, bersatu. Ada yang dianggap pemecah belah, singkirkan. Mujahidin ahli tauhid, muwahhidin disingkirkan. Diperangi rame-rame oleh tujuh kelompok mujahidin ya, di Afghanistan. Dalamnya ada Syiahnya, ada Syariahnya, ada Kuburiyunnya, ada komunisnya, ada sufinya, bahkan sufi yang ekstrim yang sampai dia memberikan setiap tahunnya emas kepada pimpinannya seberat pimpinannya. Itu ada di situ menjahit. Itu bersatu. Kita tidak boleh saling salah menyalahkan. Kita nggak boleh. Kita harus bersatu. Kita harus bersatu. Apa itu persatuan? Bukan menunda perpecahan. Bukan persatuan, menunda perpecahan. Nanti aja pecahnya. Kapan? Baru dapat kabul sudah ribut sendiri mereka. Sudah perang sesama mereka. Itu pengalaman-pengalaman yang dijalani oleh manusia. Dan itu bukan satu kasus. Sudah sekian banyak kasus. Yang berusaha, berusaha, bersatu, bersatu, bersatu. Tapi ujung-ujungnya tetap pecah. Kapan? Kalau sudah menganggap sudah menang rebutan rebutan kemenangan. Maka itu bukan persatuan tetapi menunda perpecahan. Qala dikatakan selanjutnya, maka meyiza ahli sunnah yang kedua adalah mereka tetap bersama jamaah. Apa maknanya bersama jamaah? Apa maknanya ahlul jamaah? Lijtima'ihim alal haq. Mereka bersatu di atas kebenaran. Wa adamu tafarruqihim. Dan mereka tidak berpecah belah bikhilafil firaqil ukhra berbeda dengan firqah-firqah lain fa innahum la yajtami'una ala haqq karena mereka tidak bersatu di atas kebenaran wa innama yattabi'una ahwa'ahum fala haqq yajma'uhum karena mereka hanya mengikuti hawa nafsu hawa nafsu mereka tidak ada kebenaran yang mengumpulkan mereka nggak ada kebenaran yang mengumpulkan mereka masing-masing punya pendapat sendiri-sendiri tetapi kita karena berkeyakinan dengan keyakinan yang sama. Kebenaran hanya pada Allah dan Rasulnya. Maka kebenaran hanya pada Quran wa Sunnah. Dan kebenaran hanya pada ijma' salaful ummah. Maka mereka berjalan di atas jalan itu. Dan mereka tahu nggak akan bisa berjalan di jalan itu kecuali bersama para ulama ahlul hadis. Maka ada perangkat-perangkat persatuannya ada. Kalau ada yang tidak mau, diajak pada sunnah, diajak pada kitab, diajak untuk mendengarkan fatwa ulama, mendengarkan nasihat para ulama, nggak mau, maka bukan kita yang memecah belah, dia. Dia yang memecah belah. Coba kalau ikut semua, satu. Kalau mereka mengikut semua dengan kita buat sunnah dan bimbingan para ulama, maka kita bersatu. Tapi jadinya perpecahan ketika sebagian kita tidak mau menerima fatwa ulama, nasihat ulama, dan mereka menentang para ulama. Bahkan sunnah disampaikan, ini kan, ini kan dibantah dengan ro'yu. Maka mayizah yang ada pada ahli sunnah dua. Pertama, mereka berpegang dengan sunnah. Kedua, keistimewaan mereka tetap bersatu di atas kebenaran. Tetap bersama al-jamaah. Maka itulah yang menyebabkan mereka dijuluki dengan ahlu sunnah wal jamaah. Yaqulu syekhul islam rahimahullah ketika mendefinisikan ahlu sunnah. Qal, beliau berkata, humul mutamassikun. Bikitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa mattafaq alaihi sabiqun al-awwalun. Mereka, ahlu sunnah jamaah adalah yang berpegang dengan kitab wa sunnah sunnah Rasulullah SAW dan yang mereka sepakat atau mengikuti apa yang disepakati oleh kaum muslimin yang pertama ijma ya yaitu sabiqun al-awwalun al-muhajirun wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan dan apa yang disepakati oleh mereka para tabi'in lahum bi ihsan itu al-sunnah yang bersatu bersama al-jamaah siapa al-jamaah ya Rasulullah ma'ana alaihi washabi itu yang aku dan para sahabatku ada di dalamnya maka itu al-jamaah Thaniya atau oh, thaniyan Ahlul Hadis, penamaan kedua sekarang. Dengan nama Ahlul Hadis. Minal asma'il lati yusamma biha Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahlul Hadis. وهذا يرد كثيرا في كلام أو يرد كثيرا في كلام كثير من أئمة أو من الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم قبله وبعده يذكرون أهل الحديث وأهل السنة مبينين اعتقادهم wala yufarriquna bainal mustalahain. Di antara penamaan yang biasa dipakai untuk menjuluki ahlu sunnah adalah ahlul hadis. Dan ini yarid kathir Ini disebutkan sering sekali dalam ucapan kebanyakan para a'immah. Kebanyakan para imam menyatakan ahlul hadis, ahlul hadis atau ashabul hadis, ashabul hadis. Seperti Imam Sabuni dengan bukunya I'tiqad Ashabul Hadis enam, akidatul salaf wa ashabul hadith. Seperti Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan lainnya dari kalangan para ulama yang dulu, yang setelahnya ataupun yang sebelumnya. Mereka selalu menyebutkan ahlul hadith, ahli sunnah. mubayyinin i'tiqadahum menerangkan keyakinan mereka. Wala yufarriquna bainal mustalahain dan mereka tidak membedakan antara dua istilah tidak membedakan antara dua istilah ahli sunnah dengan ahlul hadis. Tidak. Tapi justru menerangkan ahli sunnah itu adalah ahlul hadis. Ahlul hadis itulah ahli sunnah. Jangan seperti yang tadi Salman Auda membedakan antara firqah najiyah dengan ta'ifatul Mansurah. Ada juga yang membedakan firqah uh, ta'ifat ahlul hadis dengan ta'ifat ahlu sunnah. Kata mereka berbeda. Kalau ahlu hadis ini uh, ini seperti fulan fulan fulan. Kalau ahlu sunnah kita kaum muslimin secara umum sama ikhwan Kenapa? Mereka menyebutkan dua nama tadi seperti nama-nama lainnya, saling menerangkan. Kalau ada yang nggak paham ahlus sunnah, apa itu ahlus sunnah? Yang berpegang dengan sunnah-sunnah Nabi, diterangkan sama yang lain. Hah? Yang berpegang dengan sunnah-sunnah Nabi itu sunnah yang sahihah, yang diriwayatkan dengan hadis-hadis yang sahih, yang diriwayatkan dengan sanad dengan rawi-rawi yang muttasil, dengan orang-orang yang thiqatun thabt, dengan tanpa mu'alla, tanpa illah, ghairu mu'allalin wala syad. Apa maknanya? Maknanya berpegang dengan sunnah, jangan yang dianggap sunnah. Jangan. Tapi dengan sunnah yang sahih, diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Maka al sunnah itu adalah ahlul hadis yang berpegang dengan hadis-hadis yang sahih. Mampu? Ya. Menerangkan makna ini. Ya. Menerangkan makna ahli sunnah adalah ahlul hadis. La yufarriqun bainal mustalahain. Mereka tidak membedakan antara dua istilah tadi, tapi justru mubayyinin i'tiqadahum, meyakini atau menerangkan keyakinan mereka. Hadal Imam Sabuni yaqul fi aqidatihi. Imam Sabuni berkata dalam kitabnya dalam akidahnya, "Inna ashabal hadis al-mutamassikina bil kitab was sunnah Hafizallahu ahya'ahum wa rahima amwatahum yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyah walil rasuli bir risalah wan nubuwah kata Imam As-Sabun dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabul hadith. kata beliau sesungguhnya ashabul hadith adalah mereka-mereka yang berpegang dengan kitab was sunnah yang semoga Allah merahmati yang sudah meninggal dan semoga menjaga mereka yang masih hidup mereka mempersaksikan untuk Allah dengan keesaan Sebagaimana mereka mempersaksikan untuk Rasulullah dengan risalah dan nubuah. Lihat, sama toh? Dengan para ulama menyatakan ahli sunnah adalah yang berpegang dengan kitab sunnah. Di sini katakan ahlul hadis adalah yang berpegang dengan kitab sunnah sama. Tidak berbeda. Ila an yaqul sampai beliau berkata, "Wa qad a'adallahu ahla sunnah min at-tahrif wa at-takyif wa at-tashbih." dan Allah sudah melindungi ahli sunnah melindungi dari tahrif penyelewengan-penyelewengan dalam menafsirkan makna-makna sifat menyelamatkan mereka dari takyif dari pintu takyif pintu kayak apa sifat Allah kayak apa sifat Allah yang akhirnya sesat nantinya wa tashbih dan mereka diselamatkan oleh Allah dilindungi oleh Allah dari tashbih dari penyerupaan maknanya bahwa ahli sunnah tidak mentakwilkan tidak mentahrif, tidak mentakif dan tidak menganggap sama sifat Allah dengan sifat makhluk. Wa manna 'alaihim bit wat tafhim. Dan Allah berikan kepada mereka at-ta'rif, pemahaman, pengenalan, wat tafhim, pemahaman-pemahaman yang benar. Tadi bicara ahlul hadis, sekarang bicara ahlus sunnah. Sama atau tidak sama? Sama. Wa yaqulu Syekhul Islam ibnu Taimiyah madhabus salaf ahlul Hadith, was sunnah wal jamaah fal murad bi ahlul hadith fi kutubi aqaid salaf hum ahlus sunnah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa madhabnya salaf ahlul Hadith, dan sunnah dan juga al-jamaah yang dimaksud dengan ahlul Hadith adalah yang dalam kitab-kitab adalah aqidatus salaf ini mereka yang berakidah dengan akidah salaf hum ahlus sunnah mereka ahlus sunnah disebutkan madhabus salaf disebutkan ahlul hadis disebutkan ahlus sunnah disebutkan al jamaah semua disebutkan untuk menerangkan satu golongan saja tidak ada dua tiga tidak ada al jamaah wahidah la jamaat kata Syekh Rabi dalam satu bukunya membantah Abdurrahman Abdul Khaliq dengan judul jama'atun wahidah, la jama'at. Jamaah yang satu. Bukan jamaah yang berbilang. Jamaah itu satu. Ya ini tadi. Jamaah salaf, jamaah ahlu sunnah, jamaah mereka-mereka yang berpegang dengan hadis itu satu jamaah. Satu golongan. Kenapa membantah Abdurrahman Abu Khalid dengan judul seperti itu? Karena mereka mengesankan jamaah itu banyak mengesankan jamaah itu banyak. Di mukaddimahnya buku tadi bukunya belahadil Misri juga sama. Wahai kaum muslimin, afradan wa jama'atin. Wahai kaum muslimin, afradan wa jama'atin. Lihat, setiap alinea dipanggil dengan kaum muslimin, afradan wa jama'at dengan alif dan ta maftuha Yang artinya, wahai kaum muslimin yang sendiri-sendiri ataupun yang di jamaah-jamaah. Banyak. Jamaah-jamaah mana saja itu wahai Abdul Hadi. Jamaah itu tabligh, jamaah Ansarullah, jamaah ini, jamaah kan begitu. Jamaah Ikhwan Muslimin, jamaah Jihadin, jamaah. Padahal yang namanya jamaah satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang lain bukan jamaah, firqah. Karena mereka yufarriq, maka dikatakan furqah atau firqah. Tetapi ahlus sunnah mereka mengajak untuk bersatu di atas kebenaran, maka merekalah al-jamaah, wahidah, يقول ابن تيمية ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته وروايته بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا واتباعه باطنا وظاهرا وكذلك أهل القرآن kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah kami tidak bermaksud dengan kalimat ahlul hadith adalah yang mengkhususkan mendengar hadith atau mencatat hadith atau meriwayatkan hadith. Tetapi kami memaksudkan dengan kalimat ahlul hadith adalah mereka-mereka yang sangat mementingkan dan menjaga hadith. Mengenalinya dengan benar, memahaminya secara lahir dan batin dan mengikutinya secara lahir dan batin. Ya Tuhan, Orang mendengar hadis, mempelajari hadis banyak. Bahkan insoha, kalau benar, tokoh-tokoh sufi ada yang hafal sekian juta hadis. Tapi saya yakin wah Wah insoha. Kalaupun benar, mereka hafal sekian hadis, sekian juta hadis. <coughs> Apakah jadi dalil kalau mereka di atas kebenaran? Tidak. Kenapa tidak? Karena ahli hadis yang dimaksud oleh para ulama adalah orang yang berpegang dengan hadis itu sendiri. Dia ahli bil hadis dan dia berpegang. Mutamassik bil hadis. Wa menjaganya. Wa fahmihi zahiran wa batinan, memahaminya dengan benar. Wa tibaihi dan mengikutinya batinan wa zahiran. Cara lahir dan batin. Di hati meyakini, di zahirnya dia mengamalkan, di lisannya dia mengikarkan, semua yang dia pelajari dari hadis-hadis sahih. Maka itu yang dikatakan ahlu sunnah, ahlul hadis. Wa kadzalika ahlul Quran. Demikian pula dikatakan ahlul Quran. Manhum ahlul Quran? Pokoknya hafal Quran. Tapi dia mubtadi' dhal. Apakah ahlul Quran? Bukan ahlul Quran. Oh ini dia hafal dengan tujuh kiraah. Masya Allah. Tetapi dia mubtadi' dhal. Apakah dia ahlul Quran? Bukan ahlul Quran. Siapa ahlul Quran? dia alim bil Quran, memahaminya dengan benar sesuai dengan pemahaman salaf dan dia mengamalkan zahiran wa matinan pada dirinya. Maka dia berjalan di atas sunnah wal Quran dan dia berjalan di atas salaf dalam memahami Quran dan sunnah, maka dia ahlul Quran, ahlus sunnah. Thalitha, nama yang ketiga. Al-athariyah atau ahlul athar هذا الاسم يطلقه كثير من أهل العلم كلمة juga diucapkan oleh beberapa علماء ويريدون به أهل السنة juga yang dimaukan أهل السنة والحديث قال ابن أبي حاتم الرازي dikatakan oleh ابن أبي حاتم الرازي مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين والتمسك بمذهب أهل الأثر Lihat ucapan Ibnu Abi Hatim Razi rahimahullah. Madhab kami, waktiaruna dan pilihan kami, jalan kami adalah mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan para tabi'in. Watamassuk bimadhabi ahli al-athar. Perhatikan. Dan kami berpegang dengan madhabnya ahlul athar. Dijuluki ahlul athar. Mithil Abi Abdullah Ahmad ibn Hanbal. Siapa ahlul athar? Seperti Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Wa qala fi mawdi'in akhar, beliau berkata di tempat lain, wa alamatu ahli bidah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Ciri-ciri ahli bidah adalah cercaannya, tikamannya terhadap ahlul athar. Terhadap siapa? Ahlul hadis, ahlus sunnah Wa alamatuz zanadiqah dan ciri-ciri zindiq, orang-orang yang sesat. Tasmiyatuhum ahli sunnah hasyawiyah, menamakan ahli sunnah dengan julukan hasyawiyah yang hanya melihat dari permukaannya saja. Wa alamatul qadariyah dan ciri-ciri qadariyah, pengingkar-pengingkar takdir, tasmiyatuhum ahlal athar mujabbirah menamakan ahlul azhar dengan mujabbirah, jabriyah. Qadariyah menjuluki para ulama ahlul azhar dengan jabriyah. Jabriyahnya menjuluki ahlul azhar dengan qadariyah. Fanafidina azakumullah. Wa alamatul murji'ah. Adapun tanda-tanda murji'ah. Tasmiyatuhum ahlus sunnah mukhalafah. Wa nuqsaniyah. Adapun murji'ah menjuluki ahli sunnah dengan yang menyelisihi atau golongan yang menyelisihi, golongan yang mengurang-kurangi. Wa alamatur rafidah dan ciri-ciri rafidah Syiah tasmiyatuhum ahlus sunnah nasibah menjuluki ahlus sunnah adalah orang-orang yang membenci dan memusuhi ahlul bait. Taib syahid min hadzal qaul min qawlihi rahimahullah Syahid dari ucapan Ibn Abi Hatim Razi bahwa beliau menyebutkan ahlul athar, ahlul athar, ahlul athar, terakhir menyebutkan ahlus sunnah. Lihat kalimatnya terakhir. Alamatul rafidah tasmiyatuhum ahlas sunnah. Tadi ahli asar, ahli asar. Berarti yang dimaksud sama, ahli sunnah dengan ahli asar. Tidak berbeda. Maka ikhwan ibn a'azakumullah munculnya penamaan-penamaan tadi untuk apa? Untuk menjelaskan semakin jelas, semakin jelas, semakin jelas. Ya. Siapa golongan selamat? Ya kaum muslimin selamat. Kaum muslimin sekarang semua orang aku muslimin. Ya kaum muslimin yang masih mengikuti sunnah. Orang-orang yang mengaku sunnah juga sekarang banyak. Ya yang tentunya bersama jamaah. Yang ngaku ahlu sunnah wal jamaah juga banyak. Ya tentunya yang masih mengikuti salaf. Penamaan berikutnya. Ya banyak sekarang ngaku salafi. Yang masih tetap bersama ahlul athar. Ahlul hadis Para ulama. Mulai. Terpisah tadi. Ngaku salafi tapi nggak mau mengikuti para ahli athar. Dari mana lewatnya? Mau lewat ke sana ke salam, lewat mana kalau nggak lewat sanad? Engkau mau menaiki rumah tanpa tangga? Kata para ulama. Harus dengan tangganya, dengan sanadnya. Siapa yang ahl dalam masalah sanad? al hadis. Para ulama. yang hormati. Maka itu penamaan-penamaan tadi untuk saling menjelaskan. Maka jangan dipakai itu sembunyi Apa itu untuk sembunyi? Ya. Jangan dipakai untuk sembunyi. Para ulama, para asatid bilang salaf, salaf, salaf, salaf, dia sembunyi. Ya. Kalau saya bukan salaf, saya ahlul athar. Ya. Sembunyi supaya nggak disamakan dengan yang keras-keras ini. Saya bukan salafi, saya ahlul athar. Ya. Maksud dia adalah kan sama salaf dengan ahlul athar, tapi saya selamat. Nggak ikut ditahdir. Kenapa? Karena saya nggak ikut-ikutan. Itu salafi. Kalau saya alul athar. Kenapa dipakai untuk sembunyi? Kamu bukan menjelaskan, mengkaburkan. Mereka para ulama menyebutkan kalimat-kalimat tadi untuk menjelaskan. Orang ini menyebutkannya untuk sembunyi, untuk bikin samar. Kalau ini bukan itu, kalau itu bukan ini. Sama ya, Kamu katakan dengan tegas, saya bersama mereka. Ahlul athar, ahlul sunnah, salafi, pengikut salaf, begitu. Kecuali kalau mereka ada kesalahan, ada yang namanya salaf itu harus mengikuti azhar. Kamu terangkan. Ini adalah azhar. Bahkan ketika mereka bikin kelompok sendiri yang tidak mengikuti azhar, kamu sengaja memakai nama ahlul azhar. Ya. Ragma anfum, anfum ri'in atau rogma anfihim. Ya. Kami nggak peduli dengan mereka semua. Kamu berbuat seperti itu, saya sengaja menamakan ahlul azhar. Ya. Mereka mengerjakan bid'ahan, kita sengaja menyatakan kami ahlus sunnah, nggak mau bid'ah. Ya. Mereka mengatakan begini begitu. Kita pakai yang hak sebagai syiar. Bahwa kami bukan kalian. Jadi justru untuk menjelaskan yang benar itu ini, bukan itu. Jangan untuk mengkaburkan, untuk sembunyi. Assalamualaikum Kala dikatakan oleh beliau wa qala fi mawdin akhar sudah kita baca wa rawa fi kalami min al a'immah dan diriwayatkan nama-nama ini dari para ulama, para imam-imam seperti Abu Nasr As-Sajzi, Ibn Taimiyah, al safarini wa ghairuhum min ahli ilm dan lain-lainnya dari para ulama. Wa summu bidzalika dan kenapa dinamakan ahlul athar? Nisbah ila al athar. Penisbatan kepada athar. Apa itu athar? Fil istilah ya. Azar muradif lil hadis. Sesungguhnya azar sama dengan hadis. Muradif persamaan kata dengan hadis. Adapun kalau lughah, lughatan azar itu peninggalan jejak. Jejak-jejak. Wa mana ahli al-athar kama yaqulu safarini Adapun makna alul athar sebagaimana dikatakan oleh Safarini, ay alladzina innama ya'khuduna aqidatahum minal ma'thuri anillah. Golongan ahlul athar adalah golongan yang hanya saja mereka mengambil akidah mereka dari apa yang uthira, dari yang ma'thur anillah yang diriwayatkan atau didapatkan dari Allah. Jalla sya'nuhu fi kitabih atau dari sunnati nabi atau dari sunnah nabi. sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atau ma thabata wa salaf atau apa yang telah sabit riwayatnya, telah sahih riwayatnya dari salafus saleh, dari kalangan sahabat al-kiram atau para tabi'in lahum al-fakham. Wa hadha bima'na ahli sunnah fi itlaq salaf dan makna itu sama dengan makna ahli sunnah dalam pengucapan para salaf. Baik. Berarti nggak berbeda. Ahli sunnah, ahli al-athar, ahlul hadis. Kenapa harus sebut sekian nama? Saling menerangkan, saling menjelaskan. Rabi'an Al-Firqah An-Najiyah. Firqah An-Najiyah. Golongan selamat. Ay an-najiyah minan nar, yakni akan selamat dari api neraka. Haitsu tasnahan nabi, di mana nabi mengecualikan satu golongan. Lama dzakara al-firaq, ketika beliau menyebutkan firqah-firqah waqal dan beliau berkata kulluha finnar illa wahidah semuanya dalam neraka kecuali satu yakni laysat finnar ini yang satunya tidak di neraka artinya najiyah selamat dari neraka maka dijuluki siapa yang selamat dari neraka ahli sunnah wal jamaah bolehkah kita mentakyin bahwa ahli sunnah masuk surga. Boleh apa nggak boleh? Katanya nggak boleh tayin. Fulan finar, fulan. Ini kok kayak surganya punya mereka sendiri. katakan Allah sunnah yang masuk surga, yang lain masuk neraka. Itu bukan ta'yin. Ahli sunnah itu satu sifat. Satu keterangan, satu penjelasan. Yang kayak gini, fil Kecuali kalau kita menyatakan saya ahli surga, kamu ahli surga, itu nggak boleh itu bid'ah. Persaksian dengan jannah dan nar dalam keadaan orang masih hidup itu adalah bid'ah. Demikian ucapan Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi dalam kitabnya Syarah Aqidah Tahawiyah. Syahadah mempersaksikan si fulan dengan surga atau si Alan dengan neraka, tidak boleh. Tetapi kalau menjuluki orang beriman di surga, ya itu bukan bukan boleh, harus. Orang kafir di neraka, orang beriman di surga. Oh kamu, mentang-mentang kamu beriman berarti kamu yakin kamu masuk surga. Lo saya nggak bilang diri saya. Mukmin, sadik yang jujur imannya di surga. Dan itu dalam Quran sekian banyak disebutkan. Dalam hadis juga sekian banyak disebutkan. Sebaliknya, orang yang kafir dalam neraka sekian banyaknya. Demikian pula di dalam masalah sunnah dan bid'ah. Orang yang berjalan di atas sunnah, ya jelas dia ahli jannah. Oh, berarti kita ahli jannah. Lihat kamunya, ngaca, bercermin di rumah. Kamu siapa? Sudahkah benar-benar menjalankan sunnah secara keseluruhan atau belum? Tapi kalau kita menyatakan dengan definisi, ahlu sunnah adalah firqatun najiyah. Itu bukan ucapan kita, ucapan Nabi. Kulluhum finnar illa wahida Manhum ya Rasulullah? Ma'ana alaihi wa ashabi. Atau disebut al-jama'ah. Maka ketika menyatakan ahlul jamaah fil jannah, ya iya. Ya jelas pasti. Loh itu mentain? Bukan. Sebab kita menyatakan dengan keterangan sifat. Orang yang begini, orang yang begini, orang yang begini, orang yang begini, masuk surga. Siapa diantaranya? Ahlul jamaah, ahlul sunnah, yang berpegang dengan jamaah, berpegang dengan sunnah, yang berjalan di atas jalan salaf, yang menjalani jalan rasul. Ya jelas, mereka ahlul jannah, selamat dari neraka. Baik, jangan terkaburkan dengan ta'yin pribadi fulan wa fulan. Berbeda sering dipahami salah oleh sebagian orang sehingga dikatakan bahwa salafin itu mengaku benar sendiri, mengaku ahli surga sendiri, mengaku najiah sendiri. Padahal kita bicaranya bahwa ahlu sunnah akan selamat, ahlu sunnah selamat dari api neraka, ahlu sunnah lurus jalannya. Bukan bicara saya lurus jalannya, saya uh, ahli surga, bukan begitu. Nah, Qala وهذا بمعنى أهل السنة في إطلاق السلف رابعا yang keempat firqatun najiyah adalah golongan selamat dari hadis yang Rasulullah SAW menyatakan semuanya finnar illa wahidah. Qala Syekh hafid Al-Hakami dalam Ma'arij Al-Qabul. Wa qad akhbara as-sadiqul masduq. Dan telah dikhabarkan oleh as-sadiqul masduq bahwa firqatun najiyah hum man kana ala mithli ma kana alaih huwa wa ashabu. Bahwa golongan yang akan selamat tadi adalah golongan orang yang menjalani jalan Rasulullah dan para sahabatnya. Hadis itu bukan hadis ini. Hadis yang tadi. Ma'ana alaihi wa ashabi. Siapa jamaah ya Rasulullah yang akan selamat tadi dari api neraka? Siapa yang selamat? Siapa yang najiyatun? Kata Nabi, ma'ana alaihi wa ashabi. Atau mithlu. Ma'ana alaihi yang seperti aku dan para sahabatku ada di atasnya. Taib, kalau begitu, kalau kita katakan siapa yang menjalani jalan salaf, jalan sahabat, jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka dia mesti masuk jannah. Selamat dari api neraka. Apakah salah ucapan saya? Itu sama dengan makna hadis. Hadisnya menyatakan yang akan selamat yang seperti aku dan para sahabatku. Maka kita berkata, yang berjalan seperti beliau, di jalan beliau dan para sahabatnya, maka dia masuk jannah. Sama. Nggak ada bedanya barakallahu fikum. Sehingga ikhwan ibn a'azakumullah golongan tadi dijuluki golongan yang selamat. Firqatun najiyah. Yang kelima at-taifah al-mansurah, golongan yang akan ditolong, dimenangkan. Penamaan ini juga dijulukan atau diucapkan untuk menjuluki ahlu sunnah. Dan itu penamaan syar'i, penamaan yang syar'iyah. Wa hadhihi tasmiyah ma'khudhah min qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi hadits Mughirah bin Syu'bah. Penamaan ini diambil dari ucapan Rasulullah SAW dalam hadis dari Mughirah bin Syu'bah, ibnu Syu'bah radhiyallahu taala anhu, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina hatta yatiyahum amrullah wa hum zahirun." Akan tetap ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran hingga datangnya perintah Allah dan mereka dalam keadaan zahirun. Diambil dari hadis ini. Tetapi kebetulan lafat yang disebutkan di sini justru lafat yang tidak ada kalimat mansurahnya. Ya. Padahal ada lafat-lafat lain yang disebutkan dohirina alal haki mansurun. Ya. Bahwa mereka akan tetap ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran dan selalu dimenangkan oleh Allah, selalu ditolong. Siapa mereka? Ya. Kata para ulama, in lam yakun ahlul hadis pada hum. Kalau bukan ahlul hadis, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Imam Bukhari menyatakan hum ahlul ilmi wal ulama. Mereka adalah para ulama. Yang lain menyatakan hum ahlul sunnah. Ucapan-ucapan mereka tadi sama. Ahlul sunnah, ahlul hadis, para ulama. Mereka itulah yang dikatakan Taifah al Mansur golongan yang akan dimenangkan. Dan buktinya dimenangkan oleh Allah sangat gamblang. Subhat-subhat hizbiyah, subhat-subhat bid'iyah, subhat-subhat dalalah. Semuanya tumbang satu persatu. Tetapi yang sabit, yang kokoh, kuat, tegak, nggak akan runtuh adalah hujahnya ahlus sunnah. Hujahnya ahlus sunnah. Dari sejak mereka para ulama sampai hari ini nggak pernah goyah, apalagi runtuh. Goyah aja nggak pernah. Kita mau berbicara tentang Syiah, ada ucapan para ulama dalam kitab mereka. Kita berbicara tentang jamiah ada loh dalam kitab para ulama. Kita berbicara tentang Sufiyah ada hujah-hujah yang qat'iyah untuk membantah mereka. Tegak sampai hari ini. Nggak pernah terbantahkan. Nggak pernah terbantahkan. Hujah qawiyah yang nggak pernah kalah. Mansurah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, apakah pasti ditolong? sama dengan yang tadi. Kalau kamu benar-benar eh, dohirina alal hak pasti akan ditolong. Eh, insya Allah, pasti, bukan insya Allah. Allah sudah berkehendak akan ditolong. Karena Allah yang berfirman. Karena hakkan alaina nasrul mu'minin. Mesti atasku untuk menolong orang-orang mukmin. Kalau alal hak akan ditolong oleh Allah SWT. Qanabidina azakumullah. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, "In tansurullaha yansurkum." Masalahnya, sebagian orang yang mengaku ahli sunnah ternyata tidak benar-benar di atas sunnah. Akhirnya kadang mereka terkesan kalah kadang terkesan terpojok, kadang terkesan begini dan begitu. Padahal azakumullah yang salah bukan janji Allah. Yang salah bukan ucapan Rasulullah SAW bahwa mereka mansurin atau mansurun, mereka akan terus ditolong. Dimenangkan oleh Allah SWT. Dan kenyataannya para ulama ahli sunnah dimenangkan. Walaupun sendirian di tengah mayoritas Mu'tazilah. Ternyata Allah tolong, Allah menangkan dan Allah hancurkan musuhnya. Allah runtuhkan musuhnya dan Allah tegakkan sunnah. Masya Allah. Yang sadis, yang keenam. Salafiyun was salafiyah. Penamaan yang juga dijuluki atau dijulukkan kepada ahli sunnah adalah salafiyah para pengikut salaf yaitu salafiyun. Nisbah salaf ini merupakan penisbatan kepada salaf. Dan salaf secara bahasa adalah jam'u salif, bentuk jamak dari salif. Salif adalah al-mutaqaddim. Salif adalah yang lebih dulu, yang berjalan di depan. Wassalaf al-jamaah al-mutaqaddim al-mutaqaddimun. Berarti salaf adalah golongan yang pendahulu atau para pendahulu. Wa minhu qawluhu azza wa jal, di antaranya ucapan Allah azza wa jal, faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Kami jadikan mereka sebagai salaf dan mathal bagi mereka-mereka yang datang belakangan. Jadi sebagai salafnya untuk yang datang belakangan ini masalahnya. Secara lughah itu maknanya. Al-Baghawi mengatakan dalam tafsirnya wassalaf man taqaddama minal aba. Salaf secara bahasa maknanya adalah yang mendahului atau yang lebih dulu dari bapak-bapaknya, kakek-kakeknya. Faja'alnahum mutaqaddimina liyatta'id bihimul akharun akhirun. Dijadikan mereka sebagai pendahulu-pendahulu agar yang belakangan mengambil contoh, mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari pendahulunya. Lihat, pendahulu-pendahulu yang jelek binasa. Lihat pendahulu-pendahulu yang di atas hak selamat. Cara bahasa ya, cara bahasa para pendahulu apakah di atas kebaikan atau di atas kejelekan. Sehingga seringkali diiringi kalimat salaf kalau secara bahasa diiringi sifat berikutnya. Salafus saleh, salaf yang saleh. Karena para pendahulu yang jelek pun dikatakan salaf, salafut taleh, salaf yang jelek. Enam. Tetapi kemudian bergeser maknanya kepada mana istilah. Kalau para ulama menyatakan ikuti salaf, maksudnya jelas salaf yang baik. Maksudnya mereka para sahabat, para tabi'in. Para tabi'in, tabi'in, as thalatha al-qurun, al-mufaddalah. Wa qala Ibn al-Athir, salaful insan, salafnya seseorang, adalah man taqaddamahu bil mauti min abaihi wa dawi qarabatihi. Masih cara bahasa, kata Ibn al-Athir, dalam gharibil hadis bahwa salaful insan adalah yang telah lewat yang sudah lebih dulu meninggal dari kalangan bapak-bapaknya atau kerabat-kerabatnya. Walihada summiya sadrul awal minat tabi'in as-salafus salih hadiful lughah. Kata beliau, oleh karena itu, generasi pertama dari kalangan para sahabat dan kalangan tabi'in dijuluki dengan salafus salih. Ini secara bahasa salaf yang soleh. Tapi kalau secara istilah kalimat salaf sudah cukup. Tapi kalau secara bahasa para pendahulu, para pendahulu yang baik. Sebab khawatir disalah pahami para pendahulu secara zaman saja, zamanan. Amma fil istilah, adapun secara istilah, famal maksudu bis salafus salih. Apa yang dimaksud dengan salafus salih secara istilah para ulama?